Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd Insyaallah ta'ala siang ini kita akan membaca kitab Al-Qawaidul Hisan di <clears throat> tafsir Al-Quran karya Al-Allama Al-Muhaqqiq Al-Syekh rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala Nah Sebagai kelanjutan dari pembahasan uh, Usul Fi tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, ada beberapa perbedaan. Nah, Bapak. Ini mukaddimah penulis rahimahullah taala mengawali dengan basmalah, hamdalah, kemudian doa, syahadat dan salawat. Nah, bentuk pendahuluan yang sangat mencukupi. Nah, kemudian beliau katakan amma ba'd. Ini juga masuk dari sunnah Rasulullah SAW di dalam khutbah. Setelah pendahuluan khutbah di fasal dipisah isi khutbah dengan amma ba'd. Ini bagian dari sunnah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Kemudian isi mukodimahnya ini menggambarkan tentang risalah yang beliau tulis. Beliau katakan, Fahadi ini, ini risalah yang beliau tulis ini adalah usul dan kuaid, Usul dan kuaid, Meliputi usul dan kuaid. Dalam hal apa? Dalam hal tafsir Al-Quran. Ini yang perlu diingat. Jadi kitab ini berisikan usul dan kawaid tafsir Al-Quran. Bagi siapa saja yang ingin mengenal tafsir Al-Quran dengan baik, maka penting bagi dia membaca kitab ini. Karena di sini akan dikenalkan pedoman-pedoman yang pokok di dalam menghasilkan tafsir yang sahih, yang salim, yang benar, yang selamat. Nah, dan beliau katakan risalah beliau ini jalilatul miqdar. Jalilah itu agung. Miqdar ini manzilah, kedudukannya. Azimatun naf besar manfaatnya apa yang beliau tulis ini beliau katakan kedudukannya sangat agung dan manfaatnya sangat besar ini kalau dilihat secara lafat maka beliau terkesan memuji tulisannya sendiri tulisan saya ini ini berisikan kaidah dan usul tafsir yang sangat agung kedudukannya sangat besar manfaatnya Nah, diterangkan oleh Asy'ah Al-Qaim rahimahullah dalam syarahnya ini bukan maksudnya sebagai uh, al-fakhr ya, atau tafakhur rasa tinggi merasa hebat begitu dari beliau bukan tapi tujuannya adalah untuk uh, menarik minat penuntut ilmu agar betul-betul mau mempelajari buku ini dan betul-betul isinya sebagaimana yang beliau sifati karena beliau seorang yang telah mendalami ya terkhusus bidang ini usul dan kuaid baik dalam tafsir atau dalam fikih nah memang beliau seorang usuli nah sehingga tahu betul masalah itu Beliau sifati dengan demikian rupa risalahnya ini tujuannya adalah akan menarik perhatian penuntut ilmu kepada kitab ini ya karena disinilah ya sesuatu yang mereka cari kalau ingin apa e, menguasai tafsir hmm. ya, hasilnya apa e, istilahnya yang bisa mereka jadikan sebagai e, alat untuk bisa bagus dalam menafsirkan Al-Quran nanti. Dan ini amalan yang uh, dilakukan oleh salafun salih. Contohnya seperti sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu. Eh, di mana beliau mengatakan bahwasanya tidak ada yang lebih mengerti tentang tafsir Al-Quran daripada beliau. Ya, seandainya beliau tahu ada orang yang lebih mengerti tentang Al-Quran daripada beliau, yang orang itu bisa dijangkau dengan unta, jadi saya beliau kan temui orang itu. Ini ya, nyata semana dengan ini. Ini kesannya secara lafad itu wah kayak membanggakan diri mengangkat diri tapi sebagai seorang mukmin ya, terkhusus terhadap saudaranya apalagi seorang yang alim hendaknya dia lebih mengedepankan yang namanya husnudzan persangkaan yang baik apalagi seorang yang dikenal apa ahlul ilm ya, yang sangat jauh dari kemungkinan seperti itu Nah, sehingga kata para ulama ucapan seperti itu maksud itu bukan tujuannya fakhr. Ya. Tapi tujuannya adalah untuk menarik para penuntut ilmu yang pengen tahu tafsir ke sini belajar dan betul-betul beliau akan berikan apa yang mereka butuhkan. Nah, begitu. Nah, ini penting seorang alim yang betul-betul mumpuni dalam ilmu seperti ini. Kenapa? Di sana ada orang-orang yang sesungguhnya itu jahil. Tapi melariskan ya. kejahilannya kepada orang-orang yang haus akan ilmu. Sehingga penuntut ilmu tertipu. Ya. Dengan gayanya dalam melariskan apa yang dia kesankan sebagai ilmu pada sesungguhnya itulah kejahilan sehingga penuntut ilmu yang haus akan ilmu ya, mendatanginya hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an sampai kalau dia udah datang nggak dapat apa-apa ya. kasara bin biki'ah ya, seperti fatan mugana ya. yahsabuhu dham'anu ma'an orang yang haus kiranya itu apa air yang segar ini panas-panas ya di tengah padang pasir luas melihat dari kejauhan itu seperti genangan air yang menyegarkan tidak ada lagi ternyata tidak ada apa-apanya kosong nah, ini nah sehingga sebagai seorang yang betul-betul Allah kasihkan ini eh, ilmu yang manfaat merasakan betul segarnya ilmu tadi sudah seharusnya dia um, apa, mendorong para penuntut ilmu yang haus akan ilmu tadi untuk mendapatkan ilmu itu. Hmm, dan jangan salah dalam um, mendatangi ya, tempat untuk mencari ilmu tadi. <clears throat> nah, beliau katakan isalah yang beliau tulis ini berisikan usul dan kaidah tafsir yang besar kedudukannya uh, agung dan manfaatnya yang besar. Yang ini kata beliau bisa membantu orang yang membaca risalah ini yang memperhatikannya di dalam memahami Al-Qur'an. Kalamullah. Ketika dia ingin uh, eh, tadabbur Al-Qur'an, dia pegangi buku ini jadikan sebagai apa penuntun dia dalam memahami Al-Quran maka buku ini sangat membantu dia untuk bisa paham Al-Quran dengan benar dan juga bisa ih tidak mengambil petunjuk dengan Al-Quran berpetunjuk dengan Al-Quran akan dia bisa dapatkan dengan benar kalau dia punya buku ini dia pelajari dia pahami Nah, makbaruha ajalu min wasfiha Makhbar itu artinya kandungan Kandungan risalah beliau ini ya, Lebih agung dari pensifatannya Ini kalau disifati begitu ya, Dibandingkan dengan isinya nanti isinya itu lebih agung daripada sifatannya. Nah, artinya kalau pengen tahu silakan baca saja nanti ya. isi kitab ini dan rasakan sendiri ya, hasilnya. Kenapa? ada beliau karena risalah ini akan membuka pintu bagi hamba ya, jalan-jalan ya, tafsir itu seperti apa tracknya ya. dia akan tahu jalur-jalur tafsir yang ditempuh oleh para jalur dahulu maupun sekarang bagaimana mereka itu dalam menafsirkan Al-Quran akan ditunjukkan di sini dan juga metode-metode dalam memahami ya um, yaitu tafsir Al-Quran yang betul-betul sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Nah, yang beliau katakan ini, ma'juni yugni an kathirin minat tafasir al khaliyah min hadhihi buku natiyah yang membuat hamba tadi nggak butuh dengan kebanyakan tafsir-tafsir yang khaliyah yang kosong dari pembahasan yang manfaat seperti ini. Dan juga di sana ada tafsir-tafsir itu yang nggak pakai kaidah seperti ini, nggak pakai usul seperti ini. Ya. Yang itu hanya apa? Istilahnya apa? Boros kertas dan tinta. Ya. Orang yang beli ya hanya mubazir dia ya, keluarkan ya harganya tadi untuk tafsir-tafsir yang semisal itu. Ini hanya mujarad ra'i. Semata-mata ra'yu atau bahkan semata-mata yaitu eh, hayalan si penulis. Ya. Nah, hayalan si penulis. Semacam tulisannya siapa itu? Said Kutub dalam kitabnya Jilalil Quran. Seperti itu. penjilid jilid ya banyak tapi hanya apa? Uh, dia menyanyikan kertas dan tintanya apalagi dengan cetakan si penerbit yang ya, masya Allah begitu ya kayak kitab yang jalil betul-betul kita besar ini padahal isinya seperti itu hanya isinya itu hayalan-hayalan si penulis ya ada khurafatnya, bahkan ada pemahaman takfirnya, ada pemahaman dan wujudnya yang ada dalam pikiran dia karena dia manusia dalam penjara. Ya. Dan dia menyangka kayak Ibnu Taimiyah begitu. <laughs> Nah, jauh, jauh. Tidak dibangun di atas kaidah-kaidah dan usul-usul yang selamat. Sehingga cuma capek membacanya saja. Ya lebih-lebih dari itu bahayanya yaitu bisa merusak akidah dan menhat seseorang yang tidak e, mengerti. Ya. Nah, ini dan e, beliau mohon kepada Allah Taala agar menyempurnakan maksudnya ini dan membukakan ya, perbendaraan kemuliaannya yang menjadi sebab sampai kepada ilmu yang nafi' dan huda yang kamil. Ini sifatnya apa? E, gambaran umum risalah beliau Nah, tujuannya adalah menarik minat para penuntut ilmu yang haus akan ilmu terkhusus tafsir Al-Quran untuk mau belajar di buku ini. Dia akan dapat apa yang dia butuhkan yang bisa menghilangkan haus dan dahaganya terhadap ilmu ini. <clears throat> nah, kemudian beliau katakan sebagai pengetahuan dasar bagi pembaca bahwa ilmu tafsir ini adalah ajalul ulum alal itlaq afdaluha au jawa au habbuha ilallah. Ini perlu dihadirkan dalam hati setiap pembaca. Ilmu tafsir yang dia mau pelajari ini ini sungguh ilmu yang paling mulia secara mutlak. Ilmu yang paling afdal, paling wajib dan paling Allah Ta'ala cintai sehingga seharusnya ini yang lebih apa? Dia dahulukan dalam mempelajarinya sebelum ilmu-ilmu yang lain. Nah, alasannya apa? Kata beliau, alasannya yang pertama, karena Allah Taala yang memerintah hambanya untuk mentadaburi kitabnya. Iya kan? Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka itu mau mentadabburi Al-Qur'an? Nih. Liyadabbaru ayati agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Allah turunkan Al-Quran itu tadi tadabur perintah dari Allah Taala Coba ada nggak kitab-kitab yang lain selain Al-Quran yang khusus di disebut Al-Quran ditadabur itu? Ada. Al-Quran yang Allah perintahkan. Ya. Untuk difikirkan makna-maknanya. Berpetunjuk dengan ayat-ayatnya. Perintah. Satu ya. Kenapa dikatakan tafsir atau ilmu tafsir ini ilmu yang paling mulia, paling afdal, paling wajib, paling Allah cintai? Pertama alasannya karena Allah perintah secara langsung hambanya untuk mentadaburi Al-Quran, memikirkannya, berpetunjuk dengan ayatnya. Yang kedua alasannya adalah karena Allah memuji orang yang ini nabi dalik yang menegakkan hal itu yaitu orang-orang yang mentadaburi Al-Quran ya, yang membacanya dengan hakut tilawah dengan sebenar-benarnya bacaan ya nahu hakut tilawati itu kata para ulama maksudnya dia baca dia pahami dia tadaburi dia amalkan itu itu yang dimaksud dengan membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Itu Allah puji. Allah subhanahu wa ta'ala memuji secara khusus mereka itu. Sehingga menunjukkan seakul-akulnya. Dan Allah jadikan mereka yang seperti itu fi a'lal maratib berada di martabat yang paling tinggi sebagaimana kata Nabi SAW apa? khairukum man ta'allamal Qur'an wa Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Lihat. Mau lihat? Hmm. Disebut juga dalam hadis yang lain bahwasanya sahibul Qur'an nanti dia melukia akan diperintah Iqra wartaqi. Bacalah dan naiklah ke surga itu. Warattil tantilkanlah bacaan. Kama kunta durattul fid dunya. Sebagaimana kamu mentatilnya sewaktu di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayah taqra'u biha. Karena manzilahmu kedudukanmu nanti di, di surga itu pada akhir ayat yang kamu baca naik terus ke tangga tingkat surga sambil baca Quran dengan tadi Nah, surga yang paling rendah saja disebutkan dalam hadis itu ya seperti 10 kali lipatnya dunia ini startnya dari situ ayo maju maju jus ama saja kalau di, di pelan pelan kan gitu ya itu bisa lama itu satu jam bisa lebih dia nah, naik terus jangan cepat-cepat badannya biar naik eh, ke jandanya itu bisa tinggi pelan-pelan dengan tertib dengan khusyuk dengan tetap nah naik lagi terus sebanyak hafalan yang dia punya dia baca dengan bagus sampai akhir yang dia hafal dari Al-Quran ya disitulah tempatnya disitulah tempatnya dia di jannah dan yang lainnya dari hadis-hadis masalah ini menunjukkan betul-betul orang yang menjadi sahibul Quran itu sangat mulia sangat mulia sehingga kata beliau di sini ya Lau anfaqal abdu jawahira umrihi fi hadal fan. Andainya andaikan seorang hamba itu menghabiskan ya, bagian yang paling berharga dari umurnya untuk ilmu ini, tafsir ini. Lam yakun dzalika katsiran. Itu belum berapa belum dikatakan pengeluaran yang banyak gitu ya dibandingkan dengan apa yang ini merupakan seutama-utama pencarian sebesar-besar maksud Al-Quran ini ada kan dia habiskan semua usianya yang berharga waktu-waktunya yang berharga itu untuk Al-Quran ini baik itu dia membacanya dengan tadi habis waktunya untuk itu sampai bagus sampai misalkan dia dapat, uh, eh, dapat tingkatan seorang yang apa fasih dalam bacaannya yang tadinya belum bisa sampai jadi fasih habis waktunya untuk itu itu kata beliau di sini lam yakun dari kekafiran pengeluaran yang dia sudah berikan itu dari waktu-waktu yang berharga itu itu belum seberapa dibandingkan hasilnya yang sangat apalagi kalau dia teruskan dengan tafsirnya bacanya sudah bagus sudah benar dia teruskan tafsir dan seterusnya nah artinya tidak rugi tidak rugi kalau dia habiskan ya, usia-usia yang sangat berharga itu hanya untuk ilmu ini saja. Nah, ini adalah afdalul madalik, seutama-utama pencarian, a'lamul maqasid, sebesar-besar maksud yang dituju. Aslul usul kulliha. Al-Qur'an ini ya. Asal segala usul Semua usul kembali pada Al-Quran. Nah, bahkan dikatakan ini kaidah yang sangat mendasar dalam kebahagiaan dunia akhirat. yang dengannya akan baik urusan dunia agama dan dunia serta akhiratnya dengannya hamba bisa mewujudkan kehidupan yang penuh dengan hidayah, kebaikan dan rahmat. Allah siapkan untuknya kehidupan yang paling bagus dan bakiat salihan, amal-amal yang saleh yang bakal dia butuhkan nanti di akhirat. Bayangkan ya, akhi, baca Al-Quran saja satu hurufnya Allah kasih apa? sepuluh kebaikan dan tidak menutup kemungkinan Allah lipat gandakan lebih dari itu coba orang yang paling sering baca Quran lebih-lebih dengan dia tadabbur, tafahum, yang dengan itu dia semakin menambah keimanannya, semakin kuat imannya semakin bercahaya hatinya hidup dengan Al-Quran tadi Masya Allah mau cari apa lagi nah ini yang hendaknya dipahami agar setidaknya seorang yang mempelajari ilmu ini nantinya bisa oh, apa istiqamah kalau dia dalam perjalanan ilmu yang sangat mulia ini sehingga waktu-waktu yang dihabiskan untuk ini itu jangan dianggap sia-sia jangan dianggap untuk sesuatu yang tidak bernilai ah, sungguh untuk sesuatu yang sangat bernilai andaikan orang-orang itu tahu apa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang menjadi ahlul Quran ini sebenarnya hadis sahih bahwasanya Al-Quran itu adalah ahlullah wa khasatuh orang yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala itu ya ahlul Quran nah itu andai kan habis usianya ya untuk ini itu enggak, enggak rugi hmm. dia akan dapat banyak sekali apa keuntungan dan kebaikan nah tapi tentunya betul-betul seperti yang disebut dalam ayat yaitu yatlunahu haqqa tilawatih mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan maksudnya sebenar-benar bacaannya itu yaitu lafadznya dia baca dengan benar kemudian berita-beritanya dia benarkan, dia imani, hukum-hukumnya dia tegakkan, perintahnya dia jalani, larangannya dia tinggalkan. Ini yang dimaksud. Jangan sampai tertipu ya dengan orang-orang yang hanya apa? perhatian terhadap Al-Qur'an tapi dari sisi apa? lafadznya tok. Sampai pada batas suhulu dia hias-hiasi lafad Al-Qur'annya sampai melampaui batas sehingga membuatnya seperti apa nyanyian ini justru yang ditahdir oleh para ulama maka disebut dalam hadis yang disahihkan oleh Syaikhul rahimahullah dalam sahih bahwasanya kebanyakan para munafik itu adalah para pembaca Al-Qur'an para pembaca Al-Qur'an yaitu yang tidak membacanya dengan sebenar-benarnya ya. Nah sebagaimana kata Nabi SAW tentang Khawarij. Ya, mereka membacanya la yujawizuna apa mana krohum. Ini tidak melampaui tenggorokan kerongkongan mereka. Maksudnya sebatas bacaan, nggak sampai ke hatinya. Nggak sampai dia pahami dengan benar. Nggak sampai dia eh, amalkan dengan benar. Nah, ini harus diperhatikan juga. Kemudian beliau katakan, mari kita mulai sekarang menyebutkan kaidah dan bawabit secara ringkas ala wajhil ijaz secara ringkas yang tercapai dengannya maksud ini menunjukkan metode beliau nanti nggak suwe-suwe ya, tidak bertele-tele tapi langsung pada intinya to the point ya, yang penting maksudnya tercapai. Itu. Nah, sekedar apa? Pembuka pintu. Ya, beliau ini dalam isi kitabnya tadi ini, ini sekedar apa? Pembuka pintu. Selebihnya silahkan anda masuk. Ya, semakin anda oh, jauh masuknya, semakin anda dapati oh, banyak sekali hal-hal yang menakjubkan di sana. Syekh di sini hanya menunjukkan pintu-pintunya inilah pintunya inilah pintunya ini maka beliau katakan li'annahu karena even pada halil abdil bab karena bila pintu itu sudah terbuka bagi seorang hamba watama hadat dan telah siap yang bifadl qaidah al asbab ya, sebab-sebab untuk memahami kaidah pintunya terbuka sebab-sebab memahami kaidah sudah siap watadarba minha dan dia berlatih ya dari menggunakan kaidah tadi bi'iddati amfila dengan sejumlah contoh-contoh tuwaddiha yang contoh-contoh itu bisa memperjelas kepada dia watu bayna tariqaha wa manhajah dan menerangkan jalan dan manhajnya metodenya kalau sudah begitu, lam yahtaj ila ziyadatil bast. Enggak butuh hamba tadi tambahan penjabaran wa kathratis tafasil perincian yang banyak enggak butuh. Nah, sehingga di sini beliau hanya apa? menerangkan kaidah dan nawabitnya nanti secara ringkas yang cukup untuk membuka pintu ilmu tasawuf tadi dan menyiapkan sebab-sebab untuk bisa memahaminya dan beliau akan e, latih pembacanya nanti dengan sejumlah contoh-contoh penerapan setiap kaidah nanti akan dikasihkan contohnya yang semakin memperjelas dan menerangkan jalan-jalan kaidah tadi sehingga nggak butuh penjelasan yang panjang lebar perincian yang banyak begitu ya? Kemudian beliau tutup dengan memohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan bantuan, pertolongan, dan kelembutannya serta taufiknya dan menjadikan eh, kita semua hamba-hamba yang bisa memberi petunjuk dan mendapat petunjuk dengan karunia-Nya, kemuliaannya dan kebaikannya. Nah, ini mukadimah penulis. Jadi dulu ya. Nah, Mudah-mudahan bisa e, menjadi gambaran yang cukup tentang isi kitab ini dan bagaimana pentingnya ya, kitab ini untuk dipelajari. أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك